Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهده إلى مدين وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rekan dakta dimanapun Anda berada Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang sejuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk menggunakan hati, badan dan indera kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan sampaikan kepada rekan daftar sekalian kajian hadis yang kelima dari kitab Bahjatu Qulubil bilabrar Judul yang diberikan oleh beliau penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah Al-Amru bil Imani Billahi lahi Ta'ah. Kalau di Indonesia kan maknanya adalah perintah beriman kepada Allah dan selalu dalam keadaan taat. Atau kita sebut dengan istiqomah. Rekan-rekan sekalian, Tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah. Merupakan apa yang wajib kita lakukan. Dan bukan saja sampai di situ tetapi kita juga adalah disuruh untuk selalu berkonsekuensi dengan iman itu dalam bentuk istiqomah, berada selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Dibawakan oleh beliau Syekh Abdurrahman Sa'di satu hadis saja sebagaimana biasanya adalah berasal dari salah seorang sahabi bernama Sofyan bin Abdullah As-Saqafi. Kata beliau, "An Abdullah atau an Sofyan bin Abdullah As-Saqafi qol." Dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi berkata, "Qultu." Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Kulli fil Islam Qawlan Katakan kepadaku satu perkataan La as'alu anhu ahadan ba'daka di mana aku tidak akan lagi bertanya tentang itu pada seorang pun setelah engkau. Qala Rasul berkata, "Qul, katakan olehmu wahai Sofyan bin Abdullah As-Saqafi, amantu billah." Aku beriman kepada Allah. Tsummastaqim. Lalu kata Rasul disambung perintah tadi dengan istaqim. Perintah yang kedua yaitu lalu istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh alimah Muslim dan selain alimah Muslim juga diriwayatkan oleh yang lain seperti misalnya alimah Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya, alimah Turmuzi di dalam jami'nya dan juga dalam kitab-kitab yang lain termasuk Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ibnu Majah melalui jalan-jalan yang lain. Intinya adalah bahwa hadis ini dilihat dari ranking hadis adalah termasuk hadis yang sahih dan termasuk dalam ranking ketiga ya. Dalam keakuratan dan kesahihannya kalau kita tinjau menurut para ulama. Nah, oleh karena itu kita tidak akan bahas dari sisi hadis ini sahih dan tidak karena sudah jelas menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa apabila hadis sudah diriwayatkan oleh alimah muslim maka hadisnya adalah sahih belum lagi tadi ditambah dengan para ulama yang lain yang juga sama memberikan bukti dan menambahkan valid terhadap kita tentang hadis ini. Sehingga yakinlah bahwa hadis ini berasal dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah kita tahu dan yakin tentang kedudukan hadis ini adalah pernyataan beliau Syekh Abdul Rahman Sa'di ketika mengomentari hadis ini kata beliau Hadzal rajul yakni orang ini yaitu Sofyan bin Abdullah Saqafi meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pernyataan yang lengkap yang multi mengandung kebajikan. Lalu kebajikan itu adalah akan menyampaikan orang yang melakukannya kepada suatu keberuntungan. Maka Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk beriman pada Allah. Di mana iman kepada Allah itu adalah meliputi apa yang wajib diyakini olehnya. Antara lain adalah misalnya berupa keimanan. Berupa pokok-pokok keimanan dan termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan hati serta kepatuhan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk zahir maupun batin lalu dia mendawamkan perkara tersebut di dalam hidupnya sampai dengan dia mati sesungguhnya beliau bawakan di sini adalah bahwa pernyataan Rasul ini sesuai atau senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 kata Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbunallahu Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah. Pencipta kami Allah. Penguasa kami adalah Allah. Kemudian setelah pernyataan itu mereka susul dengan keistiqomahan. Mereka selalu berada dalam keadaan beriman pada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang itu berada dalam dua keadaan ini, yaitu satu beriman dan kedua adalah istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala tatanazzalu alaihimul malaikah maka malaikat akan turun kepadanya dan memberikan berita gembira bahwa janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Justru diberitahu kabar gembira bahwa kalian adalah berhak untuk mendapatkan surga atas apa yang dijanjikan kepada kalian. Nah, oleh karena itu kata beliau Syekh Abdurrahman Saadi ditambahkan, maka iman dan istiqomah itu adalah mempunyai hasil yang disebut dengan keselamatan dari berbagai kejahatan dan mendapatkan surga dan seluruh apa yang dicinta. rekan apa sekalian, bahwa ternyata iman itu adalah mencakup bukan saja perkara yang sedikit, tetapi di dalamnya adalah kata beliau bahwa iman itu adalah meliputi perkara-perkara yang ada di dalam hati. Berupa keyakinan yang sahihah, keyakinan yang benar, bahkan amalan-amalan hati yang di dalamnya adalah antara lain berisi tentang suka, gemar, senang terhadap kebajikan, takut, cemas terhadap berbagai kejahatan, selalu mempunyai hasrat dan keinginan untuk berbuat baik, tidak suka atau membenci terhadap segala kejahatan dan bahkan di dalamnya terdapat amalan-amalan yang merupakan amalan tubuh yaitu berbagai amalan-amalan yang tentu sebagaimana yang bisa dan biasa kita lakukan dan semua itu adalah tidak bisa kecuali dengan kita istiqomah di dalamnya rekan-rekan sekalian kalau kita lihat bahwa hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Rahman Sa'ad ini adalah cukup membuat kepada kita berbagai pelajaran yang sesungguhnya kalau kita kembali kepada maknanya bahwa orang ini adalah bertanya satu perkataan yang perkataan itu adalah simpel hanya mengatakan kaulan dan kaulan itu di dalam bahasa Arab adalah bahkan belum menjadi kalimat hmm. baru menyatakan sesuatu dan sesuatu itu bisa bermakna, bisa belum bermakna. Tetapi kemudian kaul ini oleh Rasul SAW dipenuhi, yaitu dengan mengatakan amantu billah. Kalimat amantu billah kalau kita kembali kepada bahasa Arab, dia adalah kalimat. Karena ada fiil, kemudian ada fa'il dan kemudian ada objeknya, yaitu aku beriman kepada Allah jadi ada akunya, ada berimannya, ada pada Allah SWT dan itu adalah dalam bahasa kita disebut dengan kalimat sempurna. Lalu setelah itu oleh Rasul SAW diberikan satu petunjuk bahwa pernyataan itu tidak cukup dengan sampai di situ tetapi harus dengan istiqomah. Oleh karena itu maka rekan-rekan sekalian saya ingin uh, simpulkan, saya ingin tampakkan berbagai pelajaran Betapapun hadis ini pendek, tetapi di dalamnya adalah mengandung berbagai makna, bahkan nilai-nilai yang sangat luhur. ya. Dan kalau saja saya yang katakan, maka di dalamnya adalah ada enam poin. Ya. Antara lain, yang pertama kali, bahwa nampak dari dialog awal mula daripada uh, Sofyan bin Abdullah Sakofi ini, mengatakan bahwa kulli fil Islam dan ini adalah memberikan satu pelajaran pada kita bahwa belajar melalui tanya dan jawab. Hmm. Jadi kalau kita mau belajar, jangan jemu, jangan segan, eh, jangan malu bahwa bertanya. Bertanyalah dan bertanya itu kata para ulama adalah kunci untuk menepis kebutaan. Oleh karena itu, maka ini adalah hal yang harus kita ketahui sehingga apa bahwa apabila kita ingin mengetahui jalan yang harus ditempuh oleh kita antara adalah harus bertanya hmm. dan itu adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri jika kalian tidak tahu hmm. nah oleh karena itu maka apa yang dikemukakan di dalam hadis ini adalah suatu hal yang biasa bahkan menjadi bagian daripada kehidupan para sahabat terhadap Rasulullah SAW ketika mereka ingin mengetahui perkara-perkara ad-din. Ya, ya e, jamaah sekalian, rekan-rekan sekalian, itu yang pertama. Kedua adalah di dalam hadis ini sesungguhnya tersirat satu nilai yang harus kita serap ya dalam kehidupan kita bahwa Sofyan bin Abdullah As-Saqaf ini adalah orang yang mempunyai kemauan yang besar, kemauan yang tinggi. Dan ini adalah bisa kita lihat dari sisi kualitas pertanyaannya. Kata beliau, Ya Rasul, katakan padaku di dalam perkara Islam ini satu perkataan, aku tidak akan bertanya lagi pada seorang pun setelah engkau. Menunjukkan bahwa pertanyaan ini adalah nyaris pertanyaan pamungkas. Gitu. Hmm bertanya tetapi tidak akan nanya lagi berarti kan terakhir. Ya. Pertanyaan ini adalah menjadi pamungkas tetapi pertanyaan ini harus bisa menyelamatkan dia dalam hidup. Hmm. Dan ini adalah menunjukkan uh, dia siap berspekulasi, e, uh, dia siap untuk bertarung, untuk menarung uh, untuk mengalami berbagai resiko dari apa yang dia tanyakan. Dan ini menunjukkan bahwa kemauan tinggi ini harus dimiliki oleh kita. Jangan sampai kita ini adalah tidak mempunyai keinginan, tidak ingin pengennya masuk surga, ya. gitu kan. Tetapi keinginan apa yang harus menjadi e, bahan jual beli kita dengan Allah Swt. Kita ingin e, masuk surga, bahkan kita mungkin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi apa perbuatan kita? Nah, ini adalah yang harus kita lihat bahwa ternyata membeli surga itu harus ada benda yang harus diperjualbelikan. Hmm, tidak hanya sekedar kemauan saja ya. Betul, tidak hmm. cukup dengan kemauan. Hmm. Nah, Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu siap untuk bertarung dengan apa yang menjadi isi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan e, harap untuk difahami oleh kita bahwa menunjukkan pada kita bahwa pertanyaan beliau ini adalah pertanyaan yang berbobot ya, tidak hanya bertanya perkara yang sekedar hanya ingin tahu ya. tetapi ya. aku ingin satu ucapan yang keluar dari engkau ya Rasul adalah bisa menjawab apa yang aku inginkan yaitu selamat ya. dan kemudian beruntung di dunia dan akhirat dan setelah itu saya cukup puas karena saya tidak perlu lagi bertanya pada orang lain Baik Ustaz, jadi eh, dari enam itu baru kita jelaskan dua ya. Yang pertama adalah uh, bagaimana belajar itu hmm. tidak malu untuk bertanya begitu, betul, ya? betul. Dan yang kedua adalah bagaimana menyampaikan pertanyaan itu e, pertanyaan yang berbobot tidak Betul. hanya sekedar asal-asalan saja ya. Betul, ya. Kita masih di kajian kitab Bahjatu Qulubil Abror bersama Ustadz Ahmad Rofi'i dan kita sudah sampai di hadis kelima tentang iman dan istiqomah. Tadi sudah diuraikan mengenai bagaimana seharusnya e, kita sebagai seorang mukmin untuk terus meningkatkan iman kita sekaligus beristiqomah dan dua hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz adalah belajar bagaimana kita menggunakan metode tanya-jawab. Artinya kalau Anda ingin belajar meningkatkan iman tentu tidak malu untuk bertanya dan yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan pertanyaan itu bukan hanya sekedarnya saja tapi e, pertanyaan yang berbobot. Silakan Ustaz diteruskan. Ya. Eh, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan dengan poin ketiga ya dari butiran mutiara dari hadis ini adalah saya katakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang da'i, adalah seorang pembimbing umat, adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini dan beliau adalah orang yang sangat kasih, hmm. orang yang sangat sayang terhadap umatnya. Bayangkan bahwa seorang sahabi Sofyan bin Abdullah as ini adalah nyaris kalau bahasa kita seperti ngatur ya. Hmm. E, ya Rasul, katakan padaku satu perkataan saja. Aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelahmu. Iya. E, kalau bahasa kita zaman sekarang, e, ingin dengan satu hal lalu nyuruh pada Rasul untuk bisa menjawab dan dia lalu setelah itu adalah selamat. Kalau bahasa kita barangkali kamu enak sendiri aja. Gitu. <laughs> kalau bahasa kita itu yeah. kamu enak-enak sendiri aja gitu. E, perkara yang kamu minta sendiri, kamu minta jawabannya, lalu kamu minta untung sendiri, gitu kan. Hmm. hmm. Nah, kalau zaman sekarang, saya kira orang seperti ini akan dicemooh, gitu yeah. ya. Atau kalau seorang dai atau seorang ustadz yang mungkin uh, kurang memahami tentang psikologis daripada umatnya, maka uh, dia bisa jadi dimarahi, gitu ya. Hmm, hmm. Bisa jadi dimarahi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bicara. Beliau langsung Jawab orang itu dan beri apa yang dia perlu bahwa laparnya Allah kan, eh, Rasul kenyangkan, penasarannya Rasul jawab gitu kan. Sehingga orang ini adalah pulang dalam rasa puas. Hmm. Dan mengatakan betul-betul persis jawabannya adalah kata beliau satu kaul ya sudah satu kaul. Katakan olehmu kul amantu billah. Kalimat amantu billah itu satu kata hmm. dalam bahasa kita. Ya ini satu ungkapan, satu kalimat yang menunjukkan bahwa betul-betul Rasul memenuhi apa yang diminta oleh seorang sahabi ini, seorang umat ini dan itu adalah perlu ditiru oleh kita. Yeah. Bahwasannya Islam itu harus bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Islam itu harus bisa difahamkan dalam waktu yang relatif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Katakan saja bahwa mencari metodologi yang relevan terhadap apa yang ada dalam umat ini itu juga adalah ternyata telah disimpulkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Hmm. Kalau saja ini adalah tidak boleh, Rasul akan langsung melarang ya. Dan ini adalah ketika dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang boleh, maka kita bisa lihat bahwa itu adalah terjadi sehingga orang itu memahami Islam tetapi dia juga adalah bisa selamat dan Rasulullah SAW e, memenuhi apa yang menjadi minat daripada orang ini dan itu adalah kembali saya katakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pembimbing umat, adalah seorang dai, adalah seorang murabbi yang betul-betul mau dan mampu untuk menggali bahkan memenuhi apa yang menjadi keinginan ataupun minat daripada umatnya. Dan ini adalah yang ketiga yang harus betul-betul setiap kita juga bisa merenungkan dan meresapinya. Yang keempat adalah rekan-rekan eh, sekalian dari hadis ini menunjukkan terhadap apa yang disebut dalam bahasa para ulama disebut i'jazul hadis. I'jazul hadis artinya adalah suatu perkataan yang pendek. Perkataannya adalah tidak panjang tetapi di dalamnya mengandung makna yang sangat kaya. Hmm. Karena dikatakan dan saya mungkin nanti akan sampaikan setelah enam ini selesai, kalimat iman itu sesungguhnya Islam secara utuh. Gitu yeah. Ya. Karena apa? Karena kita akan pahami apa yang masuk dengan iman ini sesungguhnya. Sehingga Rasul cukup mengatakan aman tu billah. Nah, tetapi kalimat aman tu billah ini ternyata mencakup berbagai aspek dalam kehidupan Islam sehingga itu adalah disebut dengan muajiz. Kalimatnya pendek, tetapi maknanya adalah sangat kaya. Kita memerlukan dalam kehidupan sehari-hari budaya atau adat dan kebiasaan seperti ini. Jangan e, banyak berbicara, berkata begitu panjang tetapi sesungguhnya isinya tidak ada hmm. dan ini adalah uh, yang harus kita betul-betul renungkan bahwa kalau kita bicara bicaralah yang manfaat dalam peribahasa dikatakan bahwa khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu adalah pendek tetapi berdalil. Artinya adalah punya argumentasi yang kuat, punya pemahaman yang lurus dan memberikan suatu konsekuensi amaliah yang bisa membawa seseorang kepada suatu keberuntungan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini adalah e, harus juga kita serap dari hadis ini bahwa dengan hadis yang pendek seperti ini ternyata kita bisa dibimbing oleh Allah oleh Rasulnya untuk menjadi seorang muslim yang selamat. Kelima, dari hadis ini, termasuk hadis yang pendek ini, adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya iman yang dimaksud dalam kata Rasul di sini aman tu billah adalah di dalamnya mencakup seluruh ajaran Islam itu sendiri. Yeah. Syamilun lima'anil Islam mengandung makna yang meliputi seluruh daripada ajaran Islam itu sendiri. Sebab kalau kita katakan bahwa al-iman maka dalam kata aliman itu adalah identik dengan al-Islam. Tapi kalau dikatakan bahwa iman dan Islam dalam satu redaksi, maka berarti imannya adalah perkara keyakinan, Islamnya adalah perkara perkara yang disebut dengan amaliyah yang zahir. Tetapi ketika dikatakan al-iman begitu saja, tidak ada kata Islam, maka iman di sini adalah menyangkut masalah al-Islam. Artinya adalah dia keyakinan tapi juga dia adalah amaliyah. Dan di sini harus kita pahami rekan dapat sekalian bahwa ternyata Islam itu adalah bukan saja iman sebagaimana orang yakini sebagian mengatakan bahwa iman itu adalah di dalam dada ya. Iya. Padahal sesungguhnya bukan hanya dalam dada, dada itu adalah menjadi tempatnya. Tetapi harus dipahami bahwa dalam dada itu adalah menjadi komando, menjadi instruktur terhadap segala apa yang ada dalam tubuhnya. Matanya, tangannya, mulutnya, matanya, kakinya semua adalah menjadi bala tentara daripada hati dan imannya. Ketika iman menginstruksikan sesuatu, maka semuanya akan siap bergerak. Nah, iman yang seperti itu yang sesungguhnya menjadi power yang mesti ada dalam diri seseorang. Oleh karena itu, keimanan ini adalah harus dijaga karena sesungguhnya iman yang seperti ini adalah memberikan makna yang utuh, makna yang universal terhadap iman itu sendiri. Kemudian yang keenam, dari hadis ini adalah bisa juga kita sarikan bahwa e, terdapat suatu pelajaran di mana istiqomah itu adalah termasuk yang mempunyai status yang tinggi atau saya katakan ulu manzilatil istiqomah tingginya kedudukan istiqomah dan eh, rekan-rekan sekalian dari hadis ini adalah saya ingin kembangkan sedikit tentang dua perkara yaitu perkara yang pertama masalah al-iman dan perkara yang kedua masalah al-istiqomah ya. karena menjadi tumpuan dalam hadis ini kan kata iman ya ya. al-iman bila summa istaqim jadi kita harus pahami betul keluar dari memahami hadis ini kita harus paham secara konkret apa itu iman dan apa itu al-istiqomah nah iman itu rekan-rekan sekalian adalah secara bahasa adalah at dik artinya adalah membenarkan. Jadi amantu billahi artinya adalah aku membenarkan Allah. Apa yang maksud membenarkan Allah? Membenarkan Allah bukan hanya sekedar percaya. Membenarkan Allah itu artinya adalah bisa bermakna tiga. Membenarkan Allah dalam zat dan sifatnya. Membenarkan Allah dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh Allah dan termasuk membenarkan Allah terhadap apa yang menjadi hak Allah hmm. subhanahu wa ta'ala. Nah kalau saja kita katakan bahwa membenarkan Allah dalam segala apa yang Allah perbuat, maka termasuk di dalamnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan din, apa yang disebut dengan rasul, apa yang disebut dengan hidayah. Dan itu adalah dari Allah. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah maka berkonsekuensi dia harus membenarkan pula harus meyakini juga terhadap apa saja yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan beriman pada Allah kemudian dia tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an berarti imannya dusta. Hmm. Kalau dia mengatakan beriman pada Allah tetapi dia ragu terhadap kerasulan Muhammad Rasulullah berarti dia dusta. Beriman pada Allah berarti beriman kepada Allah membenarkan tentang Allah itu sendiri dan membenarkan terhadap apa saja yang bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dalam hal ini, rekan-rekan sekalian, kalimat iman harus dipahami dalam dua koridor. Pertama adalah al-iman an-nadhari dan al-iman al-amali. Hmm. Iman an nazari dan al iman al amali iman an nazari adalah tentu dalam konteks akademis, konteks yang harus kita pelajari. Misalnya adalah masalah-masalah kajian. Hmm. Dan berbicara masalah iman, itu adalah tentu dalam bahasa para ulama iman itu bisa identik dengan Islam, bisa diidentik dengan al-aqidah, iman itu bisa juga disebut dengan al-fiqhul akbar, iman itu juga bisa disebut dengan uh, apa namanya usuluddin. Iman itu adalah e, disebut juga dengan apa yang kita katakan yaitu al-iman. Jadi iman itu dari sisi nama variatif. Hmm. Apabila disebut iman, iman itu identik dengan akidah identik dengan usuluddin, identik dengan uh, eh, sunnah dan seterusnya. Tetapi yang harus uh, kita pahami bahwa iman tadi yang namanya bisa berbeda-beda itu dia adalah kalau kita lihat dari sisi tinjauan keilmuan maka di dalamnya adalah tidak kurang dari 17, 17 masalah. Masalah 17 masalah yang hmm. mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini. Hmm. Tetapi misalnya kita harus mengetahui tentang apa itu akidah, apa sumber akidah ya kan, kemudian tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang uh, apa lagi, tentang hari kiamat, tentang sahabat Rasul, tentang hmm. keluarga Rasul, tentang sunnah dan bid'ah, tentang dunia, tentang mati, segala macam itu adalah pembahasan-pembahasan yang termasuk harus oleh setiap Muslim mempunyai latar belakang kajian ilmiah hmm. yang lurus dan benar dan cukup dalam perkara-perkara itu. Ini yang saya katakan bahwa iman kita itu secara bobot ilmiah kajian ya. itu harus mempunyai uh, apa hazanah yang cukup tentang hmm. masalah ini. Tetapi di sisi yang lain adalah dari sisi amaliyah. Yang saya katakan al-imanu al-amali, iman dalam artian amaliyah. Iman yang artinya adalah aplikasi di mana dia ketika mengatakan beriman pada Allah maka dia harus sholat hmm. maka ketika dia beriman pada Allah dia harus jauh daripada riba dia harus jauh daripada maksiat semua bentuk ketaatan pada Allah harus berusaha untuk dijalankan dan semua yang bermakna maksiat harus dijauhkan. Apabila seorang itu adalah menempatkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang ta'ah, mana yang maksiat, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, dia betul-betul faham, maka berarti dia adalah al-imanul amali ada pada dirinya. Hmm. Tetapi kalau saya sekedar mungkin saja secara keilmuan dia mungkin tahu tentang ini tentang itu yang tadi saya katakan secara kajian ya, yeah, secara yeah. keilmuan. Tetapi kalau dia hanya itu saja melulu, tetapi dia tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya makna iman dia adalah masih kurang. Hmm. Nah, oleh karena itu perlu terhadap perkara ini adalah harus untuk selalu diluruskan. Dan saya ingin katakan bahwa dalam kesempatan ini rekan-rekan sekalian harus juga e, difahami karena sesungguhnya bahwa iman itu adalah perkara yang harus terwujud dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka harus diusahakan untuk tumbuh. Hmm. Bagaimana cara menumbuhkan iman itu? Saya sebutkan poin-poinnya, mudah-mudahan nanti akan berkembang dalam pertanyaan ya, yaitu bahwa iman kita agar kita tumbuh ini adalah harus minimal lima. Pertama kali adalah kita harus pelajari apa itu iman harus kita fahami, harus kita betul-betul e, secara seksama mengenal tentang keimanan ini sehingga kita tidak kesasar, tidak sesat tentang pemahaman. Yang kedua adalah tentang e, al-qudwah. Iman kita ini perlu contoh. Hmm. Dan ini adalah yang sekarang mengalami krisis. Teladan ya. ya teladan itu adalah sangat uh, krisis zaman sekarang. Hmm. Di mana orang berkata tetapi amaliyahnya ternyata menyalahi apa yang dia katakan. Oleh karena itu, ini adalah iman kita akan tumbuh ketika kita punya cukup contoh dan hmm. pada zaman Rasul sangat ideal. Kemudian yang ketiga adalah eh, kita memerlukan agar iman kita ini tumbuh adalah perlu biah, perlu bi lingkungan, oh. biatun atau biah ya. Ini artinya adalah lingkungan. Kalau lingkungan kita adalah musyrikun misalnya, naudzubillah. Iya. Kalau lingkungan kita itu adalah ahlul bid'ah misalnya. Kalau lingkungan kita itu adalah orang-orang jahil, maka bagaimana iman kita akan tumbuh gitu kan. Oleh karena itu ini adalah yang ketiga. Keempatnya adalah as-suhbah. itu artinya adalah e, kawan, teman, ya, pergaulan. Kalau seandainya kita tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya orang yang dekat dengan kita tapi mereka mukmin, maka iman kita juga tidak akan kondusif. Hmm. Oleh karena itu, teman adalah juga termasuk penentu tumbuh dan menguatnya iman, iman kita. Seseorang. Terakhir adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada perkara yang ma'ruf, mestinya dihidupkan. Hmm. Ada perkara yang mungkar, mestinya ditumpas. Nah, ketika perkara ini adalah tidak terjadi, maka iman tidak tumbuh. Karena apa? Karena e, ketika ma'ruf tidak ada pujian, ketika e, mungkar tidak ada pelarangan, tidak ada tindakan seolah-olah hidup ini halal-halal saja, maka itu adalah tidak akan membuat kondusifnya iman seseorang. Hmm. Nah, oleh karena itu, maka rekan-rekan sekalian, lima perkara itu adalah harus kita bahas, harus kita kaji sehingga iman kita menjadi tumbuh. Yeah. Tentang uh, istiqomah, uh, maka saya ingin katakan bahwa istiqomah itu adalah juga perlu kita mempunyai pemahaman yang benar ya saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa kata beliau yang disebut istiqomah itu adalah kamu menetap di atas perintah dan larangan antastaqima 'alal amri wan nahyi engkau tetap ya tidak goyah, tidak pelin plan tidak memble begitu. Dalam apa yang Allah perintahkan berarti dijalankan. Yeah. Dalam perkara yang dilarang berarti kalian jauhi. Wala taruhu anhu rawanus dan kamu tidak tergoyahkan, tidak eh, apa namanya tergiurkan dengan uh, gangguan ataupun rintangan apapun. Jadi tidak mencela-mencela gitu. Betapapun tidak. resiko tinggi kalau dia adalah tahu bahwa ini perintah dari Allah, dia harus istiqomah. Hmm. Ya, ini larangan dari Allah, maka dia harus siap menjauhinya. Itu definisi istiqomah. Ya? Istiqomah menurut Umar Ibnul Khattab. Hmm. Ada lagi dalam kitab Dzurratun Nasihin mungkin uh, familiar di masyarakat yeah. bahwa istiqomah itu ada tiga. Istiqomah dalam mulut istiqomah dalam hati dan hmm. istiqomah dalam jiwa. Hmm. Istiqomah dalam mulut artinya adalah kita selalu bahwa mulut kita berada dalam tauhid, berada dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Syahadat itu adalah zikir itu, tauhid itu ada selalu dalam lisan kita. Kedua, istiqomah dalam hati maknanya adalah bahwa hati kita itu adalah selalu kehendaknya, kemauannya berada dalam garis yang benar. Hmm. Jangan sampai ada kemauan kita yang kemudian menyimpang dari apa yang Allah inginkan, yeah. yaitu menghendaki perkara yang maksiat. Terakhir right. adalah uh, istiqomah dalam jiwa, artinya selalu berada dalam keadaan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu. Uh, Sebelum dijawab kita terima penelpon sekalian Ustaz ya. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Agung nih Pak Ustaz. Pak Agung di? di Bekasi ya dia. Silakan Pak ya? Agung. Ya, ini ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustaz. Ya. Di tempat saya nih, ini masalahnya masalah iman Pak ya. Ya. Ini ada seorang yang mendefinisikan iman begini nih Pak. Belum belum beriman seorang katanya kalau belum istilahnya Bismillahnya tuh belum manjur. Hmm. Ya dalam artian belum bisa menyembuhkan seseorang gitu. Iya. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Baik. Ya, untuk itu terima kasih Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung ini lewat uh, telepon sudah uh, bertanya silakan Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama ya tadi ya. tentang iman yang mengalami, yang mengalami fluktuasi. Betul. Hmm. Memang kita harus menyadari dan harus meyakini bahwa e, menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa al-iman yazidu wa yanqus yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah iman itu adalah naik atau bertambah dan iman itu juga adalah turun hmm. hanya ada penyebabnya kata para ulama bahwa iman menjadi naik dengan taat pada Allah iman menjadi merosot itu dengan maksiat kepadanya Nah, oleh karena itu, jika iman kita ingin selalu naik dan bertambah, maka kita harus tinggalkan maksiat semaksimal mungkin hmm. dan kita harus kendalikan diri kita untuk selalu berada dalam ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tentu perlu dengan berbagai proses ya. Hmm. Antara lain adalah barangkali bisa ditekuni beberapa langkah berikut ya. Pertama adalah membaca Al-Qur'an membaca Al-Quran baik dengan lafadznya maupun dengan tafsirnya. Hmm. Itu akan menambah iman kita kepada Allah SWT. E, karena Al-Quran itu adalah bagian daripada mukjizat, maka dengan membacanya saja walaupun kita tidak e, atau belum memahami bahasa Arab akan membantu iman kita menjadi utuh, menjadi e, kuat, bertambah. menjadi bertambah ya. Apalagi kalau ditambah dengan tadabur hmm. terhadap hmm. artinya, terjemahannya, penjelasannya, maka insya Allah Ta'ala akan menjadi uh, lebih. Kemudian berikutnya adalah termasuk yang perlu untuk dilakukan agar iman kita bertambah adalah lakukan silaturahmi atau berziarah kepada ahlul ilmi atau kepada orang soleh. Hmm ini juga akan memberikan suasana tambah iman kita. Karena ketika kita bertemu dengan mereka, maka mereka akan mengucapkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, memberikan bimbingan bagi kita, memberikan nasihat bagi kita, dan itu adalah penting untuk untuk menambah hmm. uh, kita. Dan lagi-lagi juga yang ketiga termasuk penting yaitu yang disebut dengan kawan. Kalau kawan dan pergaulan kita adalah orang-orang yang soleh, ya. maka insya Allah Taala kita akan minimal diingatkan. Ketika ya. kita tertidur dari sholat, kita akan diingatkan. Ya fulan, kum, bangun, sholat bersama kita dan seterusnya. Intinya adalah bahwa e, mungkin saya katakan tiga lah tadi e, apa namanya harus di, diingat agar iman kita selalu bertambah. Bertambah. Ada satu hal lagi mungkin e, mudah-mudahan bisa dikerjakan yaitu membaca biografi daripada orang-orang soleh hmm. terdahulu. Lihat bagaimana uh, Abu Bakar Siddiq yang demikian yakinnya bahwa yang benar itu adalah dari Allah segala sehingga apapun yang berasal dari Rasul tidak pernah ada ragu. Hmm. Kemudian uh, perhatikan pula bahwa yakinnya Abu Bakar Siddiq tentang apa yang ada di sisi Allah sehingga seluruh hartanya siap dikorbankan dia siap untuk tidak punya apa-apa karena yakin pada Allah SWT. Itu adalah akan kita dapatkan sari-sari pelajaran itu daripada biografi para ulama, sahabat, tabi'in, para imam dan seterusnya. Baik. Jadi itu adalah yang pertama ya. ya. Tentang yang kedua, pertanyaan tentang katanya kalau belum bisa uh, bismillahnya tokcer <coughs> bisa mengobati orang simsalabim begitu, ya. maka dia belum termasuk iman. <clears throat> Nah, eh, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang bukan saja salah ya, hmm. tetapi sesat karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak seperti itu. Hmm. Rasul itu itu adalah ada yang disebut dengan kita sekarang sedang juga dikenal oleh umat yaitu rukyah. Itu adalah mengobati dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu adalah tidak hanya basmalah membacakan misalnya ayat kursi dan ayat kursi lebih panjang daripada basmalah. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan bahwa e, apabila bismillahnya tokcer baru disebut mukmin atau imannya kuat. Kalau hmm. tidak maka tidak. Itu adalah menunjukkan satu dia orang yang jahil tidak tahu tentang apa itu Islam. Yang kedua adalah dia adalah lebih percaya kepada nyaris yang disebut dengan kebatinan bukan Islam ya sesungguhnya itu adalah kebatinan wirid-wirid yang diajarkan oleh mungkin guru-gurunya yang dijamin tidak akan ada di dalam sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, jadi itu jawaban untuk Pak Agung yang tadi bertanya lewat telepon. Kita kembali ke SMS yang sudah bergabung di antaranya dari rekan di 4914. Eh, ini Pak Muslih di Pondok Ungu. Ustadz kalau tadi kan disebutkan salah satu eh, dari lima faktor yang berkaitan dengan uh, apa perkembangnya iman adalah perlunya lingkungan yang juga mendukung. Nah, bagaimana sikap kita jika kita mengetahui ternyata lingkungan yang sekitar uh, tidak kondusif untuk kita meningkatkan iman? Nah, apa cara yang harus dilakukan? Haruskah kita terus berdakwah atau justru kita harus uh, berpindah? Kemudian lewat telepon, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Pak Uda. Abu Zahra. Abu Zahra, Pondok Ungu, silakan Abu Zahra. Iya, assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Uh, eh, ini tadi ya, bahwa beribadah itu kan kita harus ikhlas kepada Allah tadi. Hmm. Uh, kita lihat ini orang yang ketika belum berangkat haji itu kan namanya kadang hanya Abdullah Al-Ghabar gitu ya. Kemudian ketika pulang haji kita menjadi hak hak Abdullah, hak Abdul Ghabar dan sebagainya apakah itu menandakan itu uh, bagian ibadah yang kurang ikhlas itu tadi ya. Yeah. Uh, kemudian yang kedua tadi, ini kita lihat fenomena di sekolah-sekolah sekarang ini ya, untuk mengantarkan anak anaknya sukses ujian, itu kalau malam mereka mengadakan apa yang namanya basah gitu ya. Alas mereka kita berdoa pada Allah itu ya. Tapi apakah ini sebuah ketentuan yang syar'i gitu ya. Yeah. Dia bilang istighfar itu kan doa pada Allah, hmm. bukan minta kepada siapa saja, semata pada Allah gitu ya. Hmm. Nah ini sekarang sudah menjadi sebuah fenomena di setiap sekolah itu mengadakan istighfar gitu ya. Hmm. Mohon agar anak-anaknya bisa ujian dan lulus 100% gitu ya. Nah ini kegiatan semacam ini sudah dikatakan membudaya. Ini melanggar syara, ini nggak melanggar ya. ya. Itu aja kan. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Zahra di Pondok Ungu dan pertanyaan dari Abu Zahra akan dijawab oleh Ustadz setelah kita ikuti beberapa selingan yang berikut. Dan bagi rekan yang ingin bertanya, silakan ke 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ya, dengan Pak Hasibuan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hasibuan ya. Silakan ya. Pak Hasibuan. Iya. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang ingin saya tanyakan uh, bagaimana iman terhadap amanah atau an, a, apanya dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Terus yang kedua, pernahkah Rasulullah itu berdoa mengangkat tangan selain pada khutbah Jumat ataupun pada tempat yang lain gitu? Eh, itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasibuan. Kemudian lewat SMS Ibu Sri menanyakan, Ustadz bagaimana sikap kita terhadap orang yang begitu membangga-banggakan iman dan akidahnya, sementara akhlaknya terhadap e, sesama manusia e, tidak terlalu baik. Mohon kiranya penjelasan. Terima kasih Bu Sri lewat SMS kami terima di 107. Ya, eh untuk Pak Hasibuan ya. Iya. Iman lalu aplikasinya dalam kategori amanah. Aman. Bagaimana? Tentu eh, Pak Hasibuan ya dan rekan akta dimanapun Anda berada bahwa iman itu adalah identik dengan amanah. Hmm. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, eh, la dina liman la amanatalahu. Jadi tidak orang tidak mempunyai din, tidak punya iman, orang yang tidak bisa dipercaya. Hmm. Nah, oleh karena itu eh, keamanahan seseorang, kejujuran seseorang dalam menerima dan mengemban amanah atau kepercayaan apapun itu adalah sesungguhnya simbol daripada iman yang ada pada dirinya. Semakin dia jujur, semakin imannya berfungsi. Semakin amanahnya kabur, maka semakin imannya juga kabur. Hmm. Nah, oleh karena itu Eh, zaman sekarang ketika amanah itu banyak diselewengkan, yeah. maka sebetulnya gampang bagi kita. Itu menunjukkan bahwa iman ini adalah sedang krisis. Hmm. Iman ini adalah nyaris hanya menjadi slogan ya. Kita beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, tetapi tidak dalam bentuk pendalaman dan aplikasi. Nah, oleh karena itu e, maka e, iman dan amanah adalah korelasi dan tidak bisa dipisahkan. Orang yang e, beriman mesti dia akan jaga amanah. Nah, hmm. Orang yang e, dia adalah menginginkan amanah, kemudian dia tidak bisa menjalankan amanahnya, maka sesungguhnya imannya itu adalah kembali kepada kropos ya, kembali yeah. tidak pernah. Jadi itu adalah harus diingat. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan masalah mengangkat kedua tangan di dalam doa selain khutbah. Eh, tentu ada e, misalnya adalah mengangkat tangan ketika sholat al-istisqa ya atau juga adalah e, mengangkat tangan ketika e, dalam tempat-tempat yang lain tetapi untuk yang jadi masalah adalah selalu mengangkat tangan hmm. nah untuk tempat-tempat yang Rasul tidak contohkan mengangkat tangan maka kita tidak boleh selalu mengangkat tangan Nah, oleh karena itu, maka mengangkat tangan dalam berdoa sesungguhnya adalah boleh, tetapi tidak boleh diyakini bahwa setiap e, berdoa harus mengangkat tangan terutama ba'da sholat. Apabila kita selesai sholat fardu, maka kita adalah berdoa pada Allah, tetapi tidak mesti kita selalu dan selalu atau ada keyakinan bahwa selesai sholat doanya harus mengangkat tangan. Oleh karena itu sesekali boleh mengangkat, sesekali tidak mengangkat. Tetapi hukum asalnya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis bahwa mengangkat tangan di dalam berdoa itu hukumnya adalah mutawatir maknan. Hmm. Secara makna adalah mutawatir. Jadi banyak sekali e, hadis-hadis, eh, riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan atau melihat ataupun dapat kita dapat riwayat dari Rasul bahwa Rasul mengangkat tangan. Tetapi riwayat-riwayat itu ketika satu demi satu kita eh, apa namanya teliti, maka di dalamnya akan kita temui tidak semuanya adalah sahih bahkan kebanyakan adalah taif. Oleh karena itu, maka untuk memukoyatkan suatu amalan yang disebut dengan mengangkat tangan selalu dalam berdoa dalam setiap berdoa, maka itu adalah e, tidak apalagi terutama yang tadi saya katakan mbak ada sholat fardu tetapi kita boleh untuk mengatakan hukum asalnya tetapi tidak boleh untuk melazimkan dan mengharuskan kecuali pada ibadah yang di sana dicontohkan oleh Rasul mengangkat tangan hmm. demikian untuk masalah mengangkat tangan ya. kemudian untuk Ibu Sri, uh, Ibu Sri ya yaitu hmm. dari SMS mengatakan bahwa eh, menyikapi orang yang merasa bahwa dia bangga dengan akidahnya yang benar tetapi akhlaknya adalah kurang. Ini juga sama dengan pertanyaan tadi Pak hmm. Hasibuan ya bahwa iman kemudian amanah. Sebab e, akidah itu mesti adalah menjadi indikator terhadap perilaku seseorang. Hmm. Apabila dia akidahnya benar, maka cara berpikirnya akan benar. Apabila akidahnya benar, maka dia berbicaranya benar. Apabila akidahnya benar, maka seluruh anggota badannya akan berbuat dengan cara yang benar. Hmm. Artinya adalah bahwa tadi ya, tadi saya katakan bahwa akidah, iman itu adalah merupakan power, merupakan kendali, merupakan instruktur terhadap semua tubuh kita. Nah, oleh karena itu, semua itu adalah hanya sebagai bala tentara. Hmm. Nah, kalau ada orang yang akidahnya katanya kuat, kemudian dia akhlaknya tidak baik, e, saya tidak yakin bahwa orang itu akidahnya baik ya. Justru akidahnya celak, cacat ya. Iya. Karena apa? Karena e, tadi bahwa akidah itu harus teraplikasikan lewat akhlak. Jadi lihat Rasulullah SAW. Siapa yang ragu dengan Rasul? Rasul itu akidahnya adalah paling kuat, paling takut pada Allah, paling takwa pada Allah. Tetapi lihat akhlaknya kan. Hmm. Bahwa akhlak Rasul SAW itu sendiri adalah Al-Quran. Akhlak Rasul itu adalah orangnya tawadu, orangnya sayang, orangnya merendah, orangnya eh, apa namanya tidak membeda-bedakan eh, apa eh, yang satu dengan yang lain semua dipandang sama karena kata Rasul diantaranya antaranya adalah Allah la yang ila adisamikum wala ila suwarikum Allah yang ila kulubikum wa a'malikum bahwa Allah tidak melihat dari fisik. Hmm. Allah tidak melihat dari style ya. penampilan yeah. seseorang, tapi Allah melihat dari hatinya dan amalannya perilakunya yang, ya. ya betul oleh karena itu hati dan perilaku itu adalah perkara yang sangat eh, apa namanya sejarah sejajar ya hmm. tidak bisa dipisahkan tidak bisa di eh, apa namanya perkara yang dikotomi oleh karena itu maka eh, rekan-rekan eh, sekalian saya mengatakan ragu jika orang itu akidahnya kuat kemudian akhlaknya adalah tidak baik. Ya. ya. Demikian. Jadi semestinya cerminan dari iman yang kuat itu adalah dengan perilaku yang baik, akhlak yang ya. betul, baik. Ya. Baik rekan dakta, tentu masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan, silahkan Anda bisa telepon kembali di 8816363 atau lewat SMS ketik nama Anda spasi pertanyaan kirim ke 0815 107. Saat ini sedang berlangsung proses pembangunan Pondok Modern Teknik Ibnu Rus di Kampung Padurenan, Bantar Gebang, Bekasi. Pendiri Pondok Zakat Bengkel Rohani Ustadz Abu Akila mengajak Anda bergabung dalam wakaf tunai untuk investasi di akhirat nanti. Rekan data yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini adalah zaman di mana harta yang kita miliki sangat berharga sekali. Tetapi janganlah kita lupa bahwa zaman ini adalah zaman di mana harta kita sangat dibutuhkan oleh kaum duafa dan anak-anak yatim. Tetapi suatu saat nanti, harta yang kita miliki dapat menjadi bahan bakar api neraka yang dapat membakar kita di neraka jahanam apabila kita terlena dengan harta yang kita simpan. Selama pemberian kita masih ada yang menerima, berarti harta kita masih ada nilainya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 9 ayat 35. A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitonir rajim. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Mari wujudkan generasi Islam berwawasan dan mandiri melalui Pondok Modern Teknik Ibnu Rus. Untuk wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening 12.20017 12.20017 atas nama Bengkel Rohani Indonesia atau Anda bisa datang langsung ke Pondok Sakat Bengkel Rohani, Bekasi 88357763 dan Ciputat 7409637 Pondok Modern Teknik Ibnu Rus membangun generasi muda berwawasan dan mandiri. Umat Islam di Thailand dan Filipina kian terancam keberadaannya. Mereka begitu sulit menjalankan kewajiban beragama. Di bawah intimidasi dan tekanan, namun mereka tetap bertahan. Dengarkan kesaksian Heri Nurdi, seorang pakar Islam internasional, penulis dan pengamat gerakan Zionis dalam talim bulanan Data pada Ahad 26 April 2009 mulai jam 9 pagi bertempat di halaman parkir Radio Data Jalan K. Salim 77 Bekasi. Ajak rekan, kerabat dan sahabat Anda untuk bersama hadir dalam talim bulanan Radio Data pada tanggal 26 April 2009 mulai jam 9 pagi bertempat di halaman Parkir Radio Data Jalan Kagus Salim 77 Bekasi. Bersama narasumber Heri Nurdi, seorang pakar Islam internasional, penulis dan pengamat gerakan Zionis dengan tema Islam di negeri Thailand dan Filipina. Tali bulanan data merajut uhwa menuju masyarakat bersyariah. 107 FM Rekan rekan pemerintah Kota Bekasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat khususnya warga Kota Bekasi atas partisipasinya dalam menyukseskan pemilu legislatif 9 April 2009. Sehubungan akan berlangsungnya pemilu presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009 kepada masyarakat Kota Bekasi yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah namun belum terdaftar, agar segera mendaftarkan diri pada RT, RW, dan kelurahan setempat paling lambat tanggal 28 April 2009. Mari kita sukseskan pemilu presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009 dan gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya. Demikian pesan yang disampaikan oleh pemerintah kota Bekasi. Dan rekan-rekan sekarang ini sudah pukul 21 lewat 47 menit kita di sesi terakhir kajian kitab Bahjatu Kulubil Abror bersama Ustadz Ahmad Rofi'i, Mudir Pesantren Al-Irisom Karawang. Kalau rekan ingin bergabung bisa menghubungi 8816363. Dakta, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Abidin di Cikarang. Pak, siapa? Abidin. Pak Abidin di Cikarang, silakan Pak Abidin. Oh, uh, ini pertanyaannya yang kemarin, insya Allah Anda sudah jelas tentang masalah gani itu, Ustaz. Nah, sekarang ini bagaimana tentang masalah gada yang berbentuk lembaga gitu Ustaz? Nah, Pak Abidin, Pak Abidin, eh, ada pertanyaan tentang iman dan istiqomah sebagaimana tema bahasan kita di malam hari ini? Oh, iya udah Ustaz. Ya? Nanti lain waktu aja. Baik. Ya, silakan bagi rekan yang ingin bertanya. Sekali lagi temanya adalah tentang iman dan istiqomah. Ini membahas hadis kelima sebagaimana tadi dipaparkan oleh Ustadz eh, Ahmad Rofi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Dakta. Dengan siapa Bapak di mana? Jimmy. Pak siapa? Jimmy, Jimmy. Pak Jemi. Di Kampung 200. Kampung 200 silakan Pak Jemi. Mengenai iman dan istiqomah. ya. Ustaz, saya mau nanya nih. Ini ada sebuah kejadian real uh, berkaitan tentang tadi pertanyaan sebelumnya. Uh, kalau orang akidahnya bagus, tapi yang sini selalu ahlak. Ini berkaitan gini Ustaz, kasusnya yang banyak terjadi di masjid-masjid. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang sudah paham sunnah, hmm. itu ingin mempertahankan sunnah itu, mempertahankan sunnah itu di di lingkungan masjid. Lalu uh, karena mereka-mereka ini tertekan, melakukan eh, tindakan uh, perlawanan gitu ya terhadap para pelaku bid'ah itu. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa karena kita reaksinya mungkin menurut mereka terlalu keras gitu ya hmm. Nah, dianggap tidak punya akhlak gitu bagaimana beretika sebetulnya kalau kondisi seperti ini siapa sih yang tidak punya akhlak orang yang tidak mengikuti Rasulullah atau kita atau cara kita menyampaikannya lalu mengenai keistiqomahan antara iman dan istiqomah setelah kejadian itu banyak iman-iman kita yang drop karena drop artinya tersingkirkan dan kita tidak punya biah atau lingkungan yang mendukung artinya sekeliling kita semua masjid begitu semua gitu dan perlu keistiqomahan bagaimana caranya Ustadz artinya kita ingin banget berdiri di atas sunnah tapi hmm. masjid-masjid lain itu tidak mendukung kita gitu hmm. satu-satunya jalan akhirnya ikhwan-ikhwan mendirikan musola sendiri-sendiri musola kecil yang ya seperti itulah iya. tolong dijawab dan tolong diberikan motivasi kita semua iya. ikhwan-ikhwan yang mendengar radio data ini bisa bangkit kembali bisa yeah. istiqomah dan tidak diintimidasi terus dalam memperjuangkan sunnah ini bagaimana caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz ya. uh, Saudara Ajmi ya Ada dua uh, pertanyaan atau mungkin bisa jadikan satu ya Tentang masalah istiqomah Kemudian kaitannya dengan iman Lalu pada prakteknya berkenaan dengan bagaimana menghadapi ahlul bid'ah hmm. di beberapa masjid di mana ikhwan tinggal di sekitar masjid itu lalu ketika menyikapi mereka menindak ataupun menyikapi dengan mungkin saja disebut tidak berakhlak dan seterusnya e, untuk rekan dakta dimanapun anda berada dan semua kaum muslimin hendaknya setiap kita adalah memahami din ini adalah berdasarkan pemahaman yang benar. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan kata beliau uh, bahwa yang disebut dengan al-ilmu al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Fama lam yakun kadzalika falaysa bi'ilmin. Ilmu itu kata beliau adalah apa saja yang berasal daripada para sahabat Nabi jika ilmu itu tidak berasal dari para sahabat Nabi, itu tidak ilmu. Artinya adalah bahwa hendaknya kita pahami semua bahwa ilmu itu kalau kita ingin benar, maka harus jalurnya melalui ujung-ujungnya ada para sahabat Rasul. Hmm. Jangan melalui fulan, fulan, fulan, kiai, ustadz, ajengan dan seterusnya. Tentu kalau sesuai dengan pemahaman mereka iya, tapi kalau kemudian membuat pemahaman baru, maka itu adalah tidak patut dan tidak boleh. Nah, sekarang masalahnya adalah perkara yang mungkin e, bid'ah terjadi di masjid. Lalu ikhwan yang dikatakan tadi menghidupkan sunnah menyikapinya. Menurut saya adalah bahwa ada beberapa sisi yang harus kita lakukan. Satu adalah yakini bahwa jamaah masjid itu adalah hukum asalnya muslimun. Mereka adalah orang muslimun. Eh, mereka sholat lima waktu, mereka ini dan itu. Oleh karena itu maka tidak boleh kita kufurkan mereka kecuali jika sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu kalau melihat kebidahan maka hukum asalnya adalah bahwa satu, kita tidak suka dengan kebidahan. Hmm. Dua, kita punya semangat menyelamatkan orang yang melakukan kebidahan. Tiga, menggunakan teknik menggunakan metodologi yang hikmah, yang bijak. Hmm. Jangan kemudian arogan, jangan kemudian e, kasar, jangan tidak beradab. Terlebih lagi bahwa kebanyakan ikhwan yang sadar itu adalah misalnya masih muda iya. umurnya. Yeah. Lalu orang yang ada di sekitar masjid ataupun sekarang yang sudah memegang masjid itu kebanyakan berusia tua. Nah, ketika orang yang tua itu adalah diperlakukan kurang senonoh oleh anak yang muda, usia muda, maka patut secara psikologis mereka adalah tersinggung. Hmm. Nah, hanya masalahnya bisa jadi bukan berarti tidak mau menerima ajarannya. Yeah. Tetapi adalah dari akhlaknya, dari perilakunya, dari cara menyampaikannya. Itu yang kemudian kalang-kalang kadang-kadang menjadi penghalang yeah. untuk sampainya pada satu kebenaran. Oleh karena itu, eh, saya menasihati dan berpesan bahwa antum yang mempunyai semangat untuk uh, menghidupkan sunnah itu tentu teruskan hmm. uh, permantap lagi tambah lagi ilmu antum tetapi ingat bahwa ketika melihat suatu kemungkaran maka melihat kemungkaran itu adalah jangan dengan serta merta tetapi harus dengan fikih hmm. mempunyai fikhul amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar kalau ingin selamat maka tanyakan pada ahli ilmu. Ya. Ini ada kemungkaran di masjid kami begini-begini. Lalu gimana cara kita menyikapinya sehingga eh, semua itu adalah dengan wejangan, dengan pengarahan yang benar. Jangan kemudian melihat ini kemudian karena dia mentang-mentang punya pengetahuan tentang itu labrak saja. Nah itu yang kemudian akan memberikan fitnah bukan saja pada dia tapi pada ikhwan-ikhwan yang lain. Hmm. Nah, oleh karena itu maka akhlak harus dikedepankan betapapun akidah kita adalah ingin mantap. Karena apa? Memang saat ini adalah sunnah itu termasuk aneh. Hmm. Nah, saya sering katakan bahwa Riyadus Solihin yang sudah cukup familiar di negara kita ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dan itu adalah bermadhab syafi'i itulah sudah berabad-abad di Indonesia. Yeah. Tetapi kalau isinya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit kaum muslimin yang mengatakan bahwa itu adalah agama baru. Hmm. Kenapa ini terjadi? Karena bisa jadi Riyadus Solihin itu tidak dimiliki. Bisa jadi Riyadus Solihin itu adalah tidak dipelajari. Atau bisa jadi dipelajari tapi hanya kemudian untuk nguping dan begitu pulang ditaruh di rak. Jadi tidak untuk diamalkan. Yeah. Padahal kalau diamalkan tidak ada. Semua kita bisa katakan bahwa ini ada hadis nomor sekian, ini ada hadis nomor sekian. Tapi karena mereka adalah hanya taklid dan taklid yang diturun-temurunkan sehingga kaum muslimin tidak diberi melek untuk memahami tentang din ini, beri kemampuan untuk mencerna tentang din ini, akhirnya mereka hanya mengikuti apa yang ada dari leluhur mereka bukan berasal pada ilmu yang benar yang diajarkan oleh nilai-nilai Rasul. Iya. Semua salam. Demikian. Baik Ustaz, nampaknya waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri uh, kajian kita di kesempatan kali ini ya. uh, terkait dengan iman dan istiqomah. Ini ya. hadis kelima dari kitab Bahjatu Kulubil Abror. Ya. Kira-kira ya. ringkasnya yang bisa dilakukan oleh setiap muslim agar uh, kita bisa mengkorelasikan antara iman dan istiqomah itu seperti apa Ustaz? Ya, uh, agar kita bisa relevan, ya. agar kita bisa Eh, sepadan ya iman kita dan istiqomah kita sesungguhnya bahwa satu adalah harus berilmu. Hmm. Ilmu yang benar yang menuntut kita kepada satu pemahaman yang benar. Ilmu yang kemudian bisa meluluhkan egoisme kita. Ilmu yang bisa menjadikan sebagai suatu rujukan dalam berbagai sikap dan pernyataan bahkan kiprah kita. Hmm. Lalu iman yang seperti ini adalah bukan saja berbentuk teori, ya. tetapi ilman itu harus berbentuk suatu hal yang terimplementasikan dalam kehidupan kita. Hmm. Kalau kita bicara, kalau kita memandang, kalau kita beramal, berkiprah, semua itu adalah pancaran daripada imannya. Nah, ketika isi bejana itu adalah jernih, maka ketika keluar juga jernih. Ya. Ketika isi itu adalah susu, maka keluar juga susu. susu. Tapi ketika keluarnya adalah dalamnya kopi, maka keluarnya kan gelap. Jadi iya. iman dan amal itu harus sejalan ya. Betul. Dan itu adalah e, harus benar-benar terkontrol. Dan istiqomah itu juga penting karena orang yang beriman itu saja terancam naik turun. Hmm. Nah, kalau kita tidak pahami bahwa konteks istiqomah itu adalah harus kita pertahankan, harus kita sampai mati itu dalam keadaan la ilaha illallah, maka dia adalah akan goyah apalagi zaman sekarang. Baik di mana akidah orang itu adalah bisa jadi dipertaruhkan bahkan diperjualbelikan.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.